بالله من الشيطان الرجيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وأنصتوا لعلكم ترحمون Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidum majid. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin wal muslimah yang setia untuk mengikuti kajian mutiara dakwah salaf setiap sore hari uh, eh, Jumat. Semoga pada sore hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah dan semoga perpisahan kita juga perpisahan yang dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Soal masalah rojaban yang sekarang mungkin lagi ramai di tengah masyarakat tidak lepas dari pro kontra karena pengamalan-pengamalan orang awam tidak selalu sinkron bahkan cenderung menyelisihi apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka suatu kewajiban seorang yang telah diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung lidah balighu anni walau ayah harus berkomentar bagian daripada al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar dan untuk tidak menjadi apa yang dikatakan oleh Abu Ali Al-Daqqaq as-sakitu 'anil haq syaitanun akhras orang yang mendiamkan kemungkaran seperti setan bisu Sebelum kita membahas panjang lebar seputar masalah keutama eh, apa namanya masalah-masalah yang terkait dengan uh, eh, rojab perlu diketahui bahwa rojab termasuk bulan-bulan haram yaitu bulan yang dihormati yang dimuliakan dan dikatakan haram karena diharamkan perang karena kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Hal ini berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri Allahi thna ashara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Kalau kita me, apa namanya e, mencoba untuk memaknai secara singkat tafsir-tafsir ulama seperti tafsir Ibnu Katsir bahwa inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran menunjukkan bahwa umur kalender yang paling tua adalah kalender Islam dan bulan yang paling tua adalah bulan Islam. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, fi kitabillah dan tidak tanggung-tanggung lagi, itu sudah termaktub di Lauhul Mahfud. Ya, disebutkan di sini Lauhul Mahfud. Kitabullah itu maksudnya adalah Lauhul Mahfud. Dengan demikian, uh, kita mau tidak mau sebagai seorang muslim harus mengedepankan bulan kalender Islam. Bahkan Syekh Fauzan di dalam kitabnya Al-Wala wal Bara' bagian daripada Al-Wala wal Bara' yang harus kita tegakkan menggunakan kalender Islam dan tidak menggunakan kalender Masehi. Maka saya sarankan kepada umat Islam sejak sekarang yang pun, mungkin punya perusahaan, atau minimal punya pembantu atau pekerja digaji dengan bulan-bulan standar Islam. Dan itu lebih menguntungkan buat karyawan karena bulan-bulan Islam itu lebih cepat daripada bulan Masehi dan kita sebetulnya kalau mau, mau sebetulnya mau menggunakan bulan Islam yaitu Qamariyah dengan bulan Masehi itu didolimi sembilan hari per tahun. Tidak digaji sembilan 9 hari. Karena uh, kalau kita hitung-hitung jumlah bulan masa itu lebih banyak lebih sembilan hari dibanding uh, bulan Islam. Kita tidak digaji kan, hmm. uh, masya Allah. Kalau gaji satu hari satu juta, <laughs> ya itu gaji. Iya. <laughs> Makanya di sini uh, hendaknya kita sebagai seorang Muslim sebagai bentuk uh, walak wal barok kita, kita menggunakan kalender hijriah dan kita lebih kenalkan ke anak kita, kepada masyarakat, terutama di lembaga pendidikan kita. Ciri khasnya adalah Islam, kalender Islam dari mulai penggajian guru, karyawan dan yang lainnya. Kemudian kita akan e, mencoba mengangkat komentar-komentar ulama secara singkat baru setelah itu kita bahas Eh, masalah hukum perang di bulan haram terutama Rajab, kemudian doa masuk Rajab, lalu istighfar pada waktu bulan Rajab, kemudian umroh pada waktu bulan Rajab, eh, peringatan Isra Mi'raj dan sebetulnya peristiwa Isra Mi'raj itu sebetulnya kapan terjadinya lalu hadis-hadis palsu seputar masalah keutamaan sholat dan puasa bulan Rajab mudah-mudahan kita bisa sampaikan Secara umum, komentar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tabyinul Ajab mengatakan, Lam yarid fi fadli Rajab. Tidak ada satupun hadis, Lam yarid fi fadli syahri Rajab. Wala fi siyamihi, wala fi, syai, wala fi siyami syai'in minhu mu'ayyan, wala fi qiyami laylatin makhsusatin fihi, hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Katanya Ibnu uh, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ini bukan dari saya dan bukan dari eh, orang-orang uh, uh, yang kita tidak pertimbangkan ucapannya. Bahkan siapa yang meragukan keulamaan, keimaman, bahkan dia adalah seorang ahli hadis yang kalau kita membaca Fathul Bari tidak akan ada orang yang sanggup bisa menulis kitab seperti Fathul Bari kecuali Al-Hafidh. Dia mengatakan tidak ada satu hadis sahih pun yang layak untuk menjadi hujah di dalam menjelaskan keutamaan bulan Rajab keutamaan puasanya atau keutamaan apapun yang terkait dengan puasa-puasa khusus pada waktu bulan Rajab atau Qiyamul Lail secara khusus bulan Rajab tidak ada. Dan ini merupakan satu uh, penegasan dari ulama yang saya ingin sampaikan kepada wahai umat yang mengklaim selama ini madhab Syafi'iyah dan menjadi pembela utama madhab syafi'iyah dan mengembari, menggemari madhab syafi'iyah ketahuilah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah terdepan di dalam uh, madhab Imam uh, Syafi'iyah ya madhab Syafi'i ini beliau mengatakan menegaskan tidak ada satu hadis pun yang sahih satu pun tidak ada yang layak untuk menjadi hujah yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab puasanya baik puasa khusus atau kiamulail khusus pada waktu bulan Rajab. Dengan demikian tidak ada alasan untuk membesar-besarkan acara bulan Rajab apalagi puasa secara khusus, kiamulail secara khusus. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Manarul Munif mengatakan وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي fi صَوْمِ رَجَبٍ setiap hadis yang menjelaskan tentang puasa bulan Rajab wa salati ba'dil layali fiha dan hadis yang menjelaskan tentang salat-salat di sebagian malam-malam uh, Rajab tersebut fahuwa kadhibun muftar semua adalah hadisnya dusta dan diada-ada dusta dan diada-ada dan mereka mengatakan seperti ini di antaranya Imam Ibn Khayyim bukan atas dasar uh, dunun al-tahris atau hanya sekedar perkiraan belaka. Beliau beliau menyatakan itu berangkat dari penelitian, berangkat dari pengkajian, mentahkik dan menelusuri hadis satu persanat ya sanat persanat sampai menemukan satu kesimpulan dan sama seperti yang disimpulkan oleh uh, ahli hadis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang bisa mendukung keutamaan bulan Rajab puasa atau qiyamul Dan kata beliau di sini juga, semua hadis yang terkait dengan keutamaan bulan Rajab, baik yang menjelaskan tentang keutamaan solat ataupun puasa adalah kadibun muftar, palsu dan diada-ada. Begitu juga Al-Allama Al-Faqih Majduddin Fairus Abadi. Di dalam kitab Sifrus Sa'adah beliau mengatakan, وباب صلاة الرغائب باب صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان وصلاة نصف رجب وصلاة الإيمان وصلاة ليلة المعرج hadil abwab lam yasih fiha syai'un asla. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan salat raghaib, salat nisfu Sa'ban, salat Rajab, salat Imam dan salat Lailatul Mi'raj. Ya. Eh, nanti kita akan sampaikan sanad per sanad insyaallah hadis tersebut. Dan beliau juga mengatakan, "Wa babu siyam Rajab wa fadlu lam yasbut fihi syai'un bal qad warada karahiyatu dzalika." Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan puasa bulan Rajab dan keutamaan bulan Rajab, bahkan sebaliknya ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang dimakruhkan melakukan atau dibenci melakukan hal-hal itu semuanya. Walhasil seperti juga yang telah dikatakan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida' beliau mengatakan qala syafii rahimahullahu taala imam Al-Mubajjal Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i mengatakan wa akrah ayyattakhidar rajulu sawma syahrin bikamalihi kama saya membenci orang yang melakukan puasa full sebulan seperti puasa Ramadan wa kadzalika yaumun min baini min baini bainil ayyam e, begitu juga di hari apa saja wa dzakara Abdul Khattab fi kitab ada'i ma waja fi fi bayani wad'i al-wad'ina fi Rajab 'anil mu'taman Ibnu Ahmad As-Saji Al-Hafidh qala kan al-Imam Abdullah Al-Ansari Syekh Khurasan la yasumu Rajab, tidak pernah melakukan puasa Rajab wa yanha anhu, bahkan beliau melarangnya. Wa yaqulu sambil mengatakan, "Ma sahha fi fadli Rajab wala siyamihi syai'un an Rasulillah." Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab dan keutamaan puasa bulan Rajab. Walhasil, hasil seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu an memukul dengan durrah, memukul dengan cambuk orang-orang yang puasa pada waktu bulan Rajab. Dengan demikian, sekarang kita ingin akhiri dengan pernyataan apa yang telah ditegaskan oleh Imam Abu Syama Al-Maqdisi di dalam kitab Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis Beliau menegaskan sama seperti yang telah uh, ditegaskan oleh banyak ulama bahwa apa-apa yang dilakukan yang terkait dengan <clears throat> kebiasaan yang ada di masyarakat melakukan berbagai macam uh, puasa, kiamulai dan yang lainnya, semua perbuatan tersebut tidak didukung oleh dalil-dalil yang sahih. Wallahu alam bisawab. Ini yang ingin kita tegaskan. Uh, pendengar sekalian, uh, sekarang kita akan me me merunut atau menjelaskan hadis-hadis seputar masalah rojab. Sekalian kita tegak dijelaskan tentang masalah status hadis tersebut. Sebelumnya kita akan mengomentari sedikit tentang hukum peperangan ya pada waktu bulan bulan haram di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian rojab. Perlu diketahui e, perang pada waktu bulan itu dilarang. Cuma permasalahan di antara ulama, kalau seandainya perang te, e, eh, dimulai apa namanya diserang, bagaimana? Maka menurut pendapat yang roja yang kuat, yang dilarang adalah memulai perang, tetapi kalau diserang maka dibolehkan untuk membalasnya walaupun pada waktu bulan bulan haram. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 191, "Wala tuqatiluhum 'indal Masjidil Haram hatta yuqatilukum fi." Kalau di sini ditegaskan, janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram hingga mereka memerangi kalian. Di sini hujah kita bisa ambil. Aslinya perang di Masjidil Haram dilarang. Tapi kalau di, diserang maka dibolehkan sebegitu juga. Dari sisi waktu kalau Masjidil Haram kan tempat. Dilarang karena tempat. Sementara ini bulan-bulan haram Dhul Qadda, Dhul Hijjah, Muharram, Rajab adalah waktu. Kalau memang kita dilarang pada waktu bulan itu perang. Maka ketika diserang boleh membalas sebagaimana kita analisa dari had dari firman Allah ketika kita dilarang berperang di sekitar Masjidil Haram menjadi boleh karena kita diserang. Dengan demikian kita dibolehkan perang kalau diserang pada waktu bulan-bulan tersebut sebagaimana kita dibolehkan perang di Masjidil Haram ketika kita diserang. Karena aslinya dua-duanya haram, dibolehkan ketika diserang, maka bulan-bulan haram ketika dilarang, dibolehkan kembali untuk e, berperang karena diserang. E, kemudian doa masuk rajab. Banyak di antara kaum muslimin membaca doa Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa balikna Ramadan. <clears throat> Perlu diketahui bahwa hadis ini dikeluarkan oleh uh, ulama' ahli hadis uh, di uh, oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dan juga uh, Al-Khatib di dalam kitab Al-Muwaddih dan Imam Ar-Rafi di dalam kitab Al tadwin dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Ausat. Dan perlu diketahui bahwa tidak ada satu sanad yang bisa mendukung hadis ini menguat sehingga minimal menjadi hasan apalagi sahih. Oleh karena itu, yang kuat, yang rajih hadis ini adalah uh, sehingga tidak bisa dipakai untuk menjadi hujah. Oleh karena itu tidak ada uh, doa baik itu masuk bulan Rajab, bulan uh, Sya'ban atau bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ini adalah hadisnya dhaif, tidak bisa dipakai untuk menjadi hujah. Dengan demikian tidak benar kalau ini kita lazimkan, ya, kita lazimkan. Kemudian nama-namanya bulan Rajab ada banyak sekali, ada yang memberikan nama Al-Asham dan yang lainnya, bahkan uh, apa Imam Ibnu Rajab uh, menyebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif beberapa nama uh, di antaranya uh, ada al azhar ada rahmah dan yang lainnya. Ini semua nama-nama uh, bulan Rajab, namun secara nas, uh, secara dalil kita tidak menemukan kecuali di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami eh, di dalam Firdaus dan juga Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya namun dengan sanad yang mungkar bahwa inna rajab syahrullah yud'al asam wa kana ahlul jahiliyah idza dakhala rajabun la eh, yu'addiluna aslihatahum namun hadis ini mungkar sanatnya dari sisi eh, kalau dimarfu'kan Nah sekarang kita sampai kepada keutamaan atau hadis-hadis seputar keutamaan bulan Rajab. Waqad jaa fi fadaili saumihi ahadis dha'ifah. Ya. Ini di, eh, ditegaskan oleh uh, apa? ulama yang mengarang kitab Al-Adab fi Ar-Rajab yaitu Syekh Ali eh, Muhammad Al-Qari. Beliau mengatakan waqad jaa fi fadaili saumi saumihi ada keutamaan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa Rajab, ahadis dhaifa hadis-hadis yang dhaif, dhaif tasiru bi kathrati turuqiha qawiyatun kalau dikumpulkan menjadi kuat al ahadis ad-dha'ifa al-ahwal mu'tabaratun fi fi al a'mal. Namun pernyataan beliau ini diberikan catatan ya diberikan satu apa namanya eh, komentar yang cukup eh, bagus oleh Syekh Masyur bahwa eh, pernyataan beliau tasiru bi kathrati turuqiha qawiyatun karena banyaknya jalan sehingga menjadi kuat ini merupakan satu catatan yang tidak bisa dibenarkan karena sudah didahului oleh ulama-ulama yang lebih hebat di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga oleh Ibnu Qayyim dan Fairus Abadi dan Abu Syama serta ulama-ulama yang lainnya seperti Imam As-Suyuti menegaskan tidak ada satu hadis pun yang sahih ya baik dari sisi sendirian atau dengan cara-cara yang lainnya sehingga terangkat menjadi hasan tidak ada dengan demikian uh, pernyataan ini di, di, eh, ditegaskan oleh im oleh Syekh Masyur bahwa ini pernyataan perlu di fihi nabor begitu juga uh, apa yang telah uh, ditegaskan oleh ulama-ulama tadi menjadi penguat apa yang dikatakan oleh Syekh Masyhur bahwa pernyataan bikasrati turuqiha menjadi kawiyah ini tidak tidak benar. Apalagi uh, masalah menggunakan hadis dhaif di dalam fadailul amal ini juga tidak mudah, persyaratan di antara ulama sangat ketat dan di antara syarat adalah uh, hadis tersebut tidak dhaif yang disebabkan karena eh, fukdanul adalah hilangnya keadilan perawi atau tacatnya perawi dikarenakan kebid'ah dan yang lainnya kalau baif dikarenakan masalah-masalah yang terkait dengan mungkin su'ul khiddi dan yang lainnya mungkin masih bisa ditolerir dan itu dengan syarat ada penguat yang lainnya tetapi di sini tidak bisa karena kebanyakan cacat adalah ya cacat adalah perlu diketahui hadis yang di, uh, di antara hadis yang ada di dalam uh, banyak kitab-kitab uh, orang-orang awam yang menyebar ya di antaranya adalah Rajab syahrullah Rajab adalah bulan Allah wa Sya'ban syahri Sya'ban adalah bulan saya wa Ramadhanu syahru ummati dan Ramadan adalah bulan umat saya perlu diketahui bahwa hadis ini adalah palsu tidak dibenarkan kita menggunakan hadis ini sebagai hujah. Kenapa hadis ini tidak bisa digunakan untuk hujah? Karena palsu. Eh, Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulan um, uh, bulan bulanku dan Ramadan adalah bulan umatku. Ini jelas tidak tidak dibenarkan. Semua bulan Allah telah dikatakan inna iddatasy-syuhuri indallah. Semua milik Allah, tidak ada ini milik Allah, ini milik umat saya, ini milik saya dan e, dari sisi sanatnya pun tidak bisa dibenarkan hadis ini ya palsu dan juga di sana ada hadis inna rajab syahrun adim tudha'af fihi hasanat man shoma yawman minhu kana kasyami sanatin e, sesungguhnya bulan rajab adalah bulan yang sangat agung di dalamnya dilipat gandakan kebaikan man shoma yauman minhu barang siapa yang puasa satu hari darinya kana kasiyami sanatin seperti puasa satu tahun ya ini juga dikatakan oleh uh, uh, beberapa ulama seperti Imam Al-Hafidh uh, At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dan juga Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya bahwa hadis ini adalah matruk tidak tidak di tidak bisa dipakai untuk dalil. Begitu juga ada hadis eh, saumu awal yaumi rajab eh, saumu awal yaumin min rajab puasa awal dari bulan rajab kafaratu thalatha thalathi sininin sinina menghapus puasa tiga tahun Wathani kafaratu sanataini. Dan puasa hari yang kedua menghapus puasa eh, eh, ini dosa dua tahun. Wathalithu kafaratu sanatin. Dan puasa hari yang ketiga menghapus eh, dosa satu tahun. Thumma kullu yaumin syahrun. Kemudian setiap harinya untuk berikutnya adalah satu bulan. Ini juga sama. Hadis ini adalah hadis yang yang tidak bisa dipakai. Hadis ini adalah hadis dhaifun jiddah. Ada hadis yang sama juga uh, yang banyak diobral di tengah masyarakat. Inna fil jannati nahron yuqalu Rajab. Di dalam surga ada sungai namanya Rajab. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, ya. Airnya itu lebih putih ketimbang ketimbang susu wa ahla minal asal dan lebih manis ketimbang madu. Man soma yauman min Rajab, barang siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab, saqahu Allahu min dzalikan nahar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum dari sungai itu. Ya, rawahul bayhaqi wa Syairazi fil Alqab dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitab Al-Majruhin wa Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Wahiyat Warrafi'i di dalam kitab Ad-Dadwin dan yang lainnya qala ibn qala Ibnul Jauzi hadza la yasih hadis ini tidak ada yang tidak sahih wa fihi majahil di dalamnya terdapat eh, perawi-perawi uh, yang majhul la nadri manhum kita tidak tahu siapa mereka Wa qala adh-dhahabi dan Imam adh-dhahabi di dalam kitab Al-Mizan mengatakan yaitu Mizanul I'tidal wal khabar batilun masalah hadis ini adalah batil, khabar ini batil tidak bisa dipakai. Dengan demikian, uh, tolong di, di, eh, dicamkan pendengar sekalian, seperti juga yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tabyinul Ajab. Ma wajadtu lahu syahidan illa batilu, illa batilun. Saya tidak menemukan syahid satupun kecuali semuanya adalah batil. Dengan demikian tidak ada sungai Rajab yang ada adalah kautsar, yang ada adalah al-haud. Adapun tentang masalah nahrun yuqalu rajab yang telah diobral, yang telah dipasarkan, yang disampaikan oleh banyak orang di tengah masyarakat, maka kebanyakan orang menyampaikan tidak bisa menjadi pembenar hadis ini. Bahkan ulama-ulama yang lebih pakar, yang lebih hebat menyatakan bahwa hadis ini adalah batilun, dicari-cari syawahidnya pun batil. Di sana ada lagi hadis yang uh, uh, menyebar di tengah masyarakat, di mana dari Abu Dhar, man sama yauman min Rajab, barang siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab, idru siyamihi syahra, sama dengan puasa satu bulan. Tadi satu hari e, tiga tahun ini satu bulan ini menunjukkan bahwa hadis yang palsu itu satu dengan yang lainnya saling tabrakan dan kontradiktif Waman sama minhu sab'ata ayyamin. Barang siapa yang puasa tujuh hari di bulan Rajab, ghulliqat anhu abwabul jahim sab'ah, ditutup dari untuknya tujuh pintu neraka jahim. Waman sama minhu thamaniyata ayyamin. Barang siapa yang puasa delapan hari futihat lahu abwabul jannati thamaniyah dibukakan pintu surga yang delapan wa man shoma minhu asyrata ayyamin barang siapa yang puasa sepuluh hari dari bulan Rajab buddilat sayyiatuhu hasanatin keburukannya diganti dengan kebaikannya wa man shoma minhu tsamaniyata asyrata yauman barang siapa yang puasa delapan belas hari nada munadin datanglah panggilan annallaha qad ghafara laka ma mada Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kamu yang lalu fasta'ni fil amal sekarang baru memulai yang baru silakan ini eh, hadis-hadis uh, sepadan dengan ini semuanya juga dinyatakan oleh banyak ulama merupakan hadis yang imma matruk atau mungkar di antaranya batil, di antaranya matruk, di antaranya adalah mungkar. Dengan demikian tidak ada yang bisa dipakai. Di sana ada hadis juga e, Rajab syahrun adim yudha'ifullahu Rajab adalah bulan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan kebaikan. Faman shoma min Rajab shoma sanatan. Barang siapa yang puasa satu hari dari bulan Rajab seperti puasa satu tahun. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin. Barang siapa yang puasa tujuh hari, ghulliqat anhu sab'atu abwabi jahannam. Ditutup tujuh pintu neraka. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyamin. Siapa yang puasa delapan hari, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, dibukakan delapan pintu surga, wa man sama minhu ashrata ayyamin lam yasadillah syai'an illa a'tahu Allah iya tidaklah dia minta kepada Allah, pasti semua permintaan akan diberi. Wa man shoma minhu khamsata asyrata ay khamsata asyra ayyaman, barang siapa yang bisa puasa 15 hari, nada munadin minas sama, datang panggilan dari langit, Qad ghafarallahu laka ma mada. Allah telah mengampuni seluruh apa yang telah kamu lakukan pada masa lalu. Fasta'nifil amala. Mulailah beramal sekarang. Wa man zada zadahullahu ta'ala. Siapa yang menambahi, Allah akan tambahi. Wa fi rajab hamalallahu nuhan fis safina. Allah subhanahu wa ta'ala membawa katanya Nabi Nuh eh, di bulan itu. Dan juga uh, wa amaroman man ma'ahu ayyasum jadi diberitakan bahwa Allah memerintahkan semua orang yang ada di kapal untuk puasa fajarat bihi musafina sittata ashurin. kemudian ini e, perahu itu berlayar sampai delapan eh, ini enam bulan akhiru dzalika yaum asyura wa uhbitu 'alal judi dan yang lainnya ini semua kabar-kabar yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan nah ada satu hadis yang lebih menarik lagi ya yang ini ah, hadis jelas ya oh, mungkar tidak bisa dipakai hujah cuma banyak beredar di masyarakat dan sangat menggiurkan bagi orang-orang awam fi rajab yaumun wa lailatun di dalam bulan rajab ada satu hari satu malam man shoma dzalikal yauma barang siapa yang bisa puasa pada waktu hari itu wa qamatil lailata dan bisa qiyamul lail pada malam hari itu kana kaman shomad dahra mi'ata sanatin seperti puasa sat dahr 100 tahun. Jadi puasa dahr itu puasa yang tidak pernah berhenti 100 tahun. Coba bayangkan. Wa qama mi'ata sanatin dan seperti qiyamul lail 100 tahun. Hmm. Wa huwa li thalathi baqina min Rajab itu adanya malam itu tiga terakhir malam bulan Rajab dari 27, 28, 29. Wa fihi ba'atsallahu taala Muhammadan dan di hari itu di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dan ini jelas dari sisi ini aja sudah batil karena Rasulullah SAW diutus Iqra di bulan Ramadan ya. Man shoma thalathata ayyamin min syahrin haram Barang siapa yang puasa tiga hari dari bulan haram, yaitu Al-Khamis wal-Jum'ah was-Sabat Siapa yang biasa bisa puasa tiga hari dari bulan haram ya. Bulan Dhul Qadda, Dhul Hijjah, Muharram, Rajab. Al-Khamis wal Jum'ah Sabat kutibat lahu ibadatu sanatain ditulis ibadah seni dua tahun. Jadi sini saja sudah ada terjadi benturan. Coba bayangkan, yang puasa sehari dikasih seratus berapa tadi? seratus tahun. Ini puasa tiga hari cuma dikasih dua tahun. Tapi dalam hadis yang lainnya, man fi kulli syahrin haramin, barang siapa yang bisa puasa setiap bulan haram, al-khamis wal jum'ah wal sabat, kutibat lahu ibadatu mi'ah sana, ditulis ibadah seratus, eh, 700 tahun, tujuh ratus tahun. Masya Allah. Ini lebih lebih hebat lagi, tujuh ratus tahun ibadah. Padahal umur aja nggak nyampe seratus. Dan di sinilah yang membuat yang sering saya katakan, dimanapun orang dimotivasi dengan hadis do'if atau palsu, walaupun terketuk, tapi keterketukannya, sembuhnya seperti orang dikasih obat palsu. Suatu ketika akan akan ada reaksi, reaksi negatif. Suatu ketika akan dampak negatif pasti ada. Seperti obat, mungkin se se saat diminum pertama enak, tetapi akan menimbulkan dampak-dampak yang jelek. Ya akhirnya Pak, wah gue udah ibadah 700 tahun ini. Wah umur gue udah lebih nih. Udah nyantai sholat, nyantai ini. Bahkan apalagi kalau ada lagi sholat kafaratul lima fatani itu mas. Jadi sholat kafaratul lima fatani itu sholat untuk menebus sholat-sholat yang bolong selama satu tahun. Itu bisa ditebus dengan sholat empat rekaat saja. Dalam uh, satu tahun itu sholat empat rekaat udah yang bolong-bolong itu selesai. Udah. Ini. Nah, sekarang kita akan jelaskan tentang istighfar pada waktu bulan Rajab. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, "Aksiru minal istighfar fi syahri Rajab." Perbanyaklah kalian untuk membaca istighfar di dalam bulan Rajab. Fa inna lillahi fi kulli sa'atin minhu utaqa'a minan nar. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki setiap saat di bulan itu orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Jelas hadis ini dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Hadis ini adalah matrukun. Hadis ini tidak bisa dipakai karena hadis ini termasuk hadis yang sudah bahkan e, sebagian ulama memfonis sebagai hadis yang maudhu, ya. Dengan demikian tidak ada satu fadilah pun, anjuran pun untuk membaca memperbanyak istighfar pada waktu bulan Rajab. Di antara eh, bacaan-bacaan istighfar yang beredar yang banyak dibaca oleh masyarakat pada waktu bulan Rajab di antaranya adalah astaghfirullah dzal jalali wal ikram min jami'i dhunubi wal atham atau astaghfirullahalazim Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata 'abdin zalimin li nafsi la yamlikuna li nafsi la yamliku li nafsihi mautan wala hayatan wala nusura ini sabah amaratin tujuh kali ya di dalam uh, hadis yang uh, ini ya yang ada ini uh, dan hadis ini juga sama statusnya uh, eh, dhaifun jiddan ya dikatakan auhallahu taala ilal malakainil muwakkalaini bi siapa yang membaca istighfar ini tujuh kali Allah memberikan wahyu kepada malaikat-malaikat yang nyatet amal kebaikan dan amal keburukan hamba atau anak Adam an harriqa sahifata dunubihim wahai malaikat sekarang buku catatan dosa dia bakar itu Masya Allah udah malaikat kagak punya catatan setelah itu udah kagak bisa nyatet setahun muput habis dan ini <laughs> merupakan satu pelecehan terhadap apa namanya amal apa hadis-hadis yang lebih sahih nas-nas yang lebih sahih di dalam al-Islam walhasil kita bisa simpulkan bahwa uh, keutamaan bacaan istighfar dan yang lainnya seputar rojab tidak ada yang sahih dan kita tidak boleh melazimkan barang siapa yang melazimkan apalagi memberikan motivasi mengajak untuk baca istighfar yang tadi saya sampaikan tujuh kali maka dia telah membuat satu kebid'ahan di dalam agama wallahu alam bisawab dan di sana ada hadis ya ayuhan nas qad adallakum syahrun adim telah datang kepada kalian bulan yang agung yaitu Rajab Rajabun syahrullahil asam Rajab adalah bulan Allah yang tuli tudha'af fihi alhasanat dilipat gandakan kebaikan wa tustajabu fi da'awat dan dikabulkan doa-doa wa yufarraju fihi anil kurubat dan di, uh, di apa namanya di, disingkirkan berbagai macam kesulitan fahadisun mungkarun ini juga hadis mungkar tentang masalah keutamaan uh, apa namanya uh, salat raghaib ini jelas salat, salat bid'ah yang dilakukan ba'da maghrib sampai isya jumlahnya 12 rakaat dilakukan 6 salam dan masing-masing rakaat membaca surat Al-Fatihah kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadar tiga kali dan surat Ikhlas 12 kali setelah itu membaca solawat 70 kali dan dilanjutkan lagi masih membaca dikir-dikir lain ini jelas merupakan solat-solat yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan yang yang ada cuman capek yang ada cuman uh, apa ya pahalanya hilang waktu hilang tenaga dan yang lainnya inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud irit ibadah sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada boros tetapi tidak ada dalilnya alias bid'ah coba bayangkan apalagi tadi yang sholat 100 rakaat. Ya, di dalam bulan Sya'ban nanti ya, nanti kalau sudah bulan Sya'ban kita akan jelaskan sholat ada hadis ya, ini palsu yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib sholat 100 rakaat. Masing-masing rekaat setelah baca Fatihah baca 10 kali Al-Ikhlas. Coba bayangkan. Tapi ada yang bisa hatam. Ada yang bisa melakukan. Dan gak usah jauh-jauh di Jabodetabek ini ada. Nah, nggak usah anak sebutin ya. Dengan demikian, dan ini waktunya kapan? Disebutkan di dalam uh, banyak kitab-kitab mereka fi awali jum'atin min rajab dikerjakan di awal dari Jumat bulan Rajab. Padahal Rasulullah SAW sendiri mengatakan la تخص ليلة الجمعة biqiyamin ولا تخص يوم الجمعة jum'ata Mengkhususkan malam Jumat dengan kiamul lail siangnya dengan puasa nggak boleh. Ini jelas hadis yang sahih. Dengan demikian, di samping hadis ini menentang hadis yang sahih dan palsu, <coughs> dan pelaksanaan sholatnya memberatkan orang, dan ini merupakan satu hal yang e, dinyatakan hampir seluruh ulama, bahkan ijma' ahli sunnah wal jamaah bahwa sholat raghaib adalah sholat bid'ah mungkaroh yang tidak bisa diamalkan karena semua hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat raghaib adalah mung uh, apa maudhu wallahu alam bisawab. Nah, sekarang kita akan bahas tentang masalah eh, ngumpul-ngumpul uh, pada waktu awal bulan Rajab, membuat makanan dan yang lainnya, bahkan menyalakan lampu. Ini juga termasuk bid'atun mungkaratun dan eh, peringatan malam Lailat Isra Mi'raj. Nah, ini kita akan bahas. Perlu diketahui pendengar sekalian. Para ulama-ulama muhakkikun di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tabyinul Ajab, Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, dan juga Abu Syamah menegaskan tidak benar orang yang menyatakan bahwa uh, Isra Mi'raj itu terjadi pada waktu bulan Rajab apalagi tanggal 27. Bahkan kebanyakan ulama tidak tidak bisa menentukan malam persisnya itu kapan. Yang jelas bulan Rajab dinyatakan bulan tempat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj ditegaskan oleh banyak ulama bahwa itu hanyalah kisah-kisah palsu yang dikembangkan, yang disebarkan oleh tukang-tukang kisah di, di saat itu. Bahkan sanatnya tidak jelas. Bahkan sanatnya kacau balau yang sahih Laila uh, Mi'raj itu terjadi pada waktu bulan Rabiul Awal. Yang menegaskan ini anehnya adalah rata-rata imam-imam, para ulama-ulama Syafi'iyah semuanya. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan Abu Syama. Walhasil, siapa yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada waktu bulan uh, Rajab Eh, telah menyatakan sesuatu tanpa dalil, tanpa sandaran apapun, bahkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa Lailatul Mi'raj atau malam Mi'rajnya Rasulullah SAW terjadi pada waktu bulan Rajab adalah maudhu palsu yang sahih terjadi pada waktu bulan Rabiul Awal dan ini dinyatakan oleh Imam Abu Syama di dalam kitab Al-Ba'is ala Inkaril Bid'ah wal Hawadis beliau mengatakan Dzakara ba'dul qassasi telah menyebutkan sebagian ahli kisah yang pada zaman tabi'in diusir ya bahkan di antara mereka diberikan sanksi dicambuk karena uh, orang gelandangan yang suka membuat kisah-kisah palsu beliau beliau mengatakan dzakara ba'dul qasas sebagian ulama ahli kisah mengatakan atau tukang kisah mengatakan annal isra kana fi rajab sesungguhnya Isra'nya Rasulullah SAW terjadi bulan Rajab wadzalika inda ahli ta'dil wa dahjrih ainul kadib ini di pandangan ulama ahlu jarah wa ta'dil merupakan suatu bentuk kedustaan yang nyata. Qala Abu Ishaq Al-Harbi, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu diisrakan lailata sab'in wa ishrin min syahri Rabi'il Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan malam 27 bulan Rabiul Awal. Begitu juga wadakaru an Abi Ishaq Imam An-Nawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajar, Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajam menyatakan juga seperti itu. Walhasil kita simpulkan terakhir pernyataan bahwa Isra Mi'raj dan bahkan perayaan yang dilakukan spektakuler di beberapa daerah ini di samping bid'ah merayakan sesuatu hari yang kosong, tidak ada tidak ada sejarah apa-apa yang harus di, dikenang di situ. Ya, dan ini yang menyatakan adalah ulama Syafi'iyah yaitu Abu Syama, Ibnu Hajar, Imam Nawawi, anehnya di situ. Sementara orang-orang Indonesia ini mengklaim madhabnya Syafi'i. Wallahu a'lam Demikian uh, mudah-mudahan manfaat uh, dan mungkin kita berikan kesempatan para, para pendengar untuk uh, dialog, diskusi dan interaktif. Wallahu a'lam. Baik, pendengar roja ini Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara panjang lebar dipaparkan oleh Ustaz Zainal berkaitan tentang fadilah keutamaan bulan Rajab dan apa saja yang diantara fadilah-fadilah tersebut yang dhaif ya tentunya. akan kita buka sesi tanya jawab namun sebelumnya akan kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana tetap kembali di frekuensi 756 kHz. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون رجاء راديو دعوة السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات Pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali 756 kHz Radio Dawah Sunnah wal Jamaah. Masih bersama Ustaz Zainal Abidin dan pada sore hari ini kita membahas seputar permasalahan bulan Rajab ya. dan kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung kepada Ustadz dan kami harap pertanyaan yang Anda melayangkan tentunya sesuai dengan materi pada sore hari ini Anda bisa menghubungi di 8236543 dan untuk layanan pesan singkat Anda bisa layangkan pertanyaan di 088 8876310 Sebelum kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, ya. kita berikan kesempatan dulu bagi pendengar yang secara langsung ingin berinteraksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ya. siapa Umu di mana? Dari Umu Abdillah di Karawang. Ya silakan. Ustadz, hmm. uh, ini Ustadz saya hmm. mau tanya. Uh, kebetulan saya kan masih kerja. Yeah. Terus di perusahaan kan ada fasilitas email. Yeah. Nah, kalau di bulan-bulan seperti Rajab, Saban, Muharram hmm. itu banyak email-email yang ya. uh, <laughs> email-email yang hadisnya doif. Iya nah, betul. Kebetulan saya kan uh, karena udah rutin taklim, saya hmm. mencoba dakwah sedikit-sedikit. Uh-uh. Saya mencoba menjelaskan bahwa hadis ini doif gitu. Hmm. Tapi uh, mungkin karena keawaman dari orang-orang di sekitar saya, mereka hmm. suka protes kalau misalnya apa sih hadisnya doif gitu misalnya iya gitu <laughs> mereka nggak kenal istilah seperti itu terus hmm saya mau menjelaskannya bagaimana sementara yeah. mereka berpatokan dengan guru ngajinya mereka gitu. Hmm. Terus yeah. Iya. uh, menjingkapi email-email kadang-kadang email itu disertai ancaman barang siapa yang tidak menyebarkan email ini nanti akan terkena ini ini ini gitu yeah. ya. Bahaya bahaya. Ya. hmm. Kita <laughs> gitu Cukup? aja Ustaz mohon, mohon penjelasannya. yeah, Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung. Eh, perlu diketahui bahwa internet Eh, seperti pisau bermata dua. Yang ada untungnya ada ruginya. Maka karena sudah kadung ada kita harus cebur, kita harus juga berbalas pantun kalau ibarat kita e, ingin main cantik. Artinya kita juga sebarkan hadis-hadis yang sudah dijelaskan oleh ulama dan kitab Al-Adab fi fi Rajab ini ini ini sudah <clears throat> sudah saya terjemahkan sebetulnya Eh, kalau memang ada yang menginginkan kita kasih dan ini kitab sudah ditahkik oleh Syekh Masyur, Nah ini kita sebarkan aja di internet eh, supaya tahu bahwa oh status hadisnya ini dhaif atau bahkan mungkar, bahkan matruk, bahkan palsu kan gitu. Ini satu. Kemudian yang kedua, penjelasan uh, kepada orang yang seperti itu tidak mudah dan tidak sesingkat atau sesederhana yang kita bayangkan. Dialog itu memang dibutuhkan waktu, memahamkan orang itu dibutuhkan uh, apa kalimat hikmah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan tapi tetap patokan yang yang kita tekankan bil ilm. Kalau nggak punya ilmu ya stop. Karena balighu anni walau ayah itu artinya jelaskan Islam bersama dalil-dalilnya. Jangan sampai nggak menguasai walaupun satu ayat. Ini maknanya jangan jangan dibalik balighu anni walau ayah Ah yang penting gue udah apal inna anzarna atau inna apa inna udah selesai gue dakwah. Faqidu syai' la Nah, kalau Anda tidak bisa menjelaskan atau belum bisa, maka lebih baik Anda diam dan mengatakan saya dalam hal ini belum sanggup menjelaskan. Tetapi keyakinan saya dari hadis-hadis yang saya baca, maka hadis ini adalah palsu, kasih hadiah buku. Udah, selesai. Karena kasih buku yang menjelaskan tentang itu lebih baik daripada kita berbicara tapi salah. Itu caranya. Mungkin ada kaset, atau mungkin ada selebaran yang yang lainnya. Uh, in, intinya uh, kita harus uh, lakukan tabyin, kita harus lakukan semacam tabligh uh, kepada mereka-mereka yang tidak atau belum faham. insyaallah mudah-mudahan uh, sikap tekun sabar dan telaten kita uh, menumbuhkan uh, hidayah di dalam hati mereka karena kalimat yang kita sampaikan dengan ikhlas insyaallah akan sampai ke hati mereka. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terus selanjutnya bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung kita berikan kesempatan dua penelpon kembali 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Hmm. Yang sedikit radio monitornya Ibu atau agak hmm. jauh. Dengan siapa di mana ini? Ibu Ibu Fatika di Bekasi. Iya, ya, silakan. Ini Pak, saya kan apa udah hmm. Ah. dengerin radio ini kan alhamdulillah sudah mengikuti yang kita kita itu. Ya. Iya. Ah, ah tapi saya selalu dikatain katanya hmm. lain gitu Ustaz <laughs> lain belum apa-apa udah sok pinter gitu hmm. padahal aku hmm. nggak pernah macam-macam cuman saya belajar dari radio roja aja hmm. hmm. ya itu cukup Mas, sikapnya ya, ya. cukup ya bu ya, ya bu. Hmm. hmm perlu diketahui ibu bahwa setiap dakwah yang sahih selalu akan mendapatkan ujian ini harus dicatat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin salah dan cacat, masih diserang oleh musuh-musuh sekitarnya dan diberikan julukan-julukan yang aneh-aneh seperti Majnun, Sahirun, Kahinun dan yang lainnya. Ini merupakan sunnatullah yang telah diterapkan dan diberikan kepada orang-orang yang telah meniti jalan al-haq wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan jin dan dari kalangan syaitan dari eh, eh maaf musuh-musuh syaitan dari kalangan jin dan manusia dan mereka selalu innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun mengetawakan Wa idza marru bihim yataghamazun ngeledek kalau ketemu. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kalau mereka ngumpul-ngumpul sama keluarga keluarganya kita jadikan bahan olok-olokan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Ketika mereka memandang kita, langsung vonis yang keluar, mereka itu kan orang sesat. Dengan demikian, kita harus tambah sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu dikatakan kahinun, sahirun, majnun dan yang lainnya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Tetap istiqamah, tetap tabah, tetap menjelaskan kepada manusia kebenaran. Bahkan tetap menjalankan dakwah. Bahkan biarpun anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Man talaba ridallah bisakhatin nas radhiyallahu an wa, as, wa, radi, wa ardan nas alih. Barang siapa yang sekarang ini mencari ridha Allah, konsekuensinya adalah dicela, dimarahi, dibenci orang, Allah meridai e, meridai dia dan suatu ketika orang akan dibes, dibikin senang ridho sama sama dia. Hati di tangan Allah, ya. Oleh karena ibu oleh karena itu ibu saya sarankan tetap terus mendengarkan kajian uh, Radio Roja, menambah ilmu dan mempelajari dinul Islam secara baik. Intinya kebenaran tidak ditentukan oleh jumlahnya unjuk jari yang sangat banyak. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, kalian akan tersesat dari jalan Allah yang lurus. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat kembali satu penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak Susanto di perjalanan ke rumah. Iya, silakan, Pak. Tadi Ustaz ada informasi hmm. bahwa hmm. Isra Mi'raj terus yang terkenal kan 27 Rojab ya. Iya itu Ternyata Pak. Ternyata informasi nggak benar. Bahkan hmm. pemerintah dalam liburan pun nyatakan tanggal itu. Hmm. Nah, tadi kan yang informasi yang sahih adalah Rabiul Awal. Iya. Ada nggak informasi buku? Hmm. Dan saya terpotong untuk menyebarkan itu melalui buku itu bahwa ternyata yang sahih ini kan jauh sekali berarti. Iya. Kan? Ha, ha. Ada nggak usah buku yang sudah ada terjemahan gitu yang iya. me, me, apa, ya, eh, berisi informasi mengenai itu gitu. Iya. iya. Demikian. Iya, oh, iya. iya. Ya sudah saya terjemahkan tapi nggak ada yang nyeta itu. Ya intinya kalau bapak mau fotokopinya saya kasih fotokopi atau print outnya kita kasih. Uh, insya Allah mudah-mudahan bisa kecetak. Saya itu berharap ini buku dicetak uh, cuma yaitu ketika bulan rojab kelewatan bulan rojab kelewatan uh, uh, anehnya pak ya saya itu nggak habis pikir ini pernah saya sampaikan juga ada orang yang berang sekali bahwa gimana kalau Ustadz saya pertemukan dengan MUI dengan apa depak ya Pak mbahnya MUI aja berani kok gitu anak bilang bukan masalah MUI atau depak ini masalahnya yang bicara ulama yang bicara adalah ahlu sanad. Yang bicara adalah ahlu jarh wa ta'dil. Dan anehnya dari kalangan syafi'iyah. Coba bilang, eh, coba bayangkan, Imam Ibnu Hajar siapa? Abu Syamah siapa? Dan Imam Nawawi itu siapa? Dan ini yang menyatakan bulan Robiul Awal. Dan di, dikatakan lebih keren lagi tadi itu Abu Sama kan keren banget tadi itu. Ainul Kadib itu merupakan kedustaan yang betul-betul dusta. Kalau Isra Mi'raj itu dinyatakan bulan Rajab. 27 bulan Rajab itu ainul kadib. Ini Abu Syama. Itu kita mau apa lagi kan gitu. Allah alam bisawab. Insyaallah Bapak kalau ini kita kasih print outnya insyaallah. Baik ya kita angkat pertanyaan dari yeah. Pak Sika itu ah. banyak masuk. Tadi disampaikan begitu banyak fadilah dan keutamaan di bulan Rajab dan hmm. diyakini oleh sebagian besar kaum muslimin saat ya. Hmm. Akan tapi sayang keutamaan-keutamaan itu berlandaskan kepada hadis yang dhaif maudhu atau bahkan palsu ya. Iya Iya iya, Nah, pertanyaannya adalah apakah sebaiknya kita di bulan Rajab ini tidak berpuasa yang sunnah-sunnah Ustaz supaya yeah. terhindar dari hal-hal yang bid'ah dari Iya, betul. Ini ini namanya benci bid'ah tapi salah juga. Nah. Jadi ada sebagian kita karena benci solawat bid'ah akhirnya nggak solawatan sama sekali. Ini juga nggak benar. Uh, Al-Islam wasat perlu diketahui yang dimaksud adalah ta'yin as-saum, ta'yin qiyamul lail, ta'yin amal soleh. Artinya meyakini bahwa amalan ini adalah khusus uh, kalau di, diamalkan di bulan Rajab dapat ini. Puasa ini kalau diamalkan secara khusus bulan Rajab dapat ini ini yang tidak ada. Seperti umpamanya asyura Taswa asyura itu jelas untuk Muharram kan gitu. Arafah pada waktu dzulhijjah Ini jelas taksis puasa Arafah untuk dzulhijjah Atau taksis Taswa Ashura pada waktu bulan Muharram. Ini jelas dalilnya. Tapi mentaksis Qiyamul Lail eh, hari Jumat, malam Jumat pertama atau puasa Jumat pertama ini tidak ada dalilnya. Dengan demikian, yang benar adalah kita melakukan amal soleh apa saja. Kita perbanyak amal soleh. Di dalam bulan-bulan haram, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, Safar. Tanpa harus kita kait-kaitkan dengan bulan tersebut. Umpamanya amal soleh diantaranya adalah puasa Senin Kemis, atau tiga puasa tiga hari setiap bulan, atau mungkin puasa Daud atau Sodako. Intinya yang sudah diyakini itu amal soleh, lakukan pada waktu bulan-bulan itu. Tanpa harus ada taksis, ini kalau saya amalkan pada waktu bulan Rojab, dapatnya ini, ini, ini, ini. Fadilahnya ini nggak usah. Intinya fadilahnya karena semata-mata itu masuk ke dalam bulan haram empat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya anda boleh melakukan amal soleh ya amal yang sudah dinyatakan soleh artinya ya amal yang sudah berdasarkan dalil yang telah dijelaskan secara baik oleh hadis-hadis oleh ayat-ayat oleh hadis-hadis Rasulullah SAW ya seperti sodako infak puasa senin kemis Daud dan yang lainnya Allah alam. Ustaz kembali dari pesan singkat dari yeah. Akh Udin di Serang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fik. Ya. Yeah. Ustaz apakah yang menjadi penyebab kok banyak sekali hadis doif sekitar bulan Rajab ini Ustaz? Uh, sebetulnya bukan hanya bulan Rajab mas Nanti kalau nyampe Saban juga kita sampaikan mungkin lebih sabrek nanti Cuman so, ini ada eh, ya, khusus setiap bulan saja Iya. Membahas seputar permasalahan baik-baik yang ada. Iya, insya Allah <laughs> nanti pokoknya kita akan uh, setiap uh, ada ru, uh, ritual per per setahun ini hmm. kita akan terus bahas. Ya kalau pas umpamanya Sa'ban bahas Sa'ban, nah. Rojab, Rojab, <laughs> apa ini. Nah, sekarang kebetulan kita lagi mengupas dan hadis-hadis yang ini masih banyak Mas. Ini tadi belum saya sampaikan. Yang saya sampaikan mungkin hanya sepertiga. Hmm dari hadis yang palsu mungkin kurang juga. Intinya hadis-hadis palsu itu muncul di latar belakangi oleh banyak hal. Oleh latar belakang politik mungkin saja sehingga ada muncul contoh aja hubul waton minal iman itu kan hadis politik itu kan itu hadis politik hadis nasionalisme ada yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi al badinjanu daun mingkul dawaun mingkuli adwiyah terong obat dari segala obat. Bahkan ada yang uh, lebih lucu lagi al albadinjanu lima ukilalahu <laughs> kan gitu. Terong tergantung untuk apa dimakannya kan gitu. Nah ini ada faktor lagi eh, persaingan madhab sampai masya Allah eh, yang hadis itu me, men, me, me, mengkritiki Imam Syafi'i kan hmm. Eh, Abu eh, pengikutnya Imam Abu Hanifah sampai membuat hadis palsu tega-teganya banget saya kunu fi ummati katanya eh, ini hadis palsu saya kunu fi ummati rajulun yuqalu Muhammad ibnu Idris adarru ala ummati min iblis ya. subhanallah ini dibikin oleh kalangan madhab Hanafi yang sangat antipati sama madhabnya Syafi'i. Akan muncul di tengah umatku orang yang namanya Muhammad bin Idris lebih berbahaya buat umatku ketimbang Iblis dan ada karena mungkin persaingan <coughs> apa namanya ini memotivasi orang-orang yang mungkin ya semangatnya lemah ya amaliyahnya kurang dikasih motivasi-motivasi nah hadis-hadis muncul baru nih jadi orang-orang kok malas ini kayaknya udahlah saya kasih hadis-hadis supaya semangat dan ini biasanya kebanyakan di tengah-tengah kelompok-kelompok torikoh kelompok-kelompok sufi, kelompok-kelompok yang ingin uh, terus jamaah ini supaya semangat di tengah komunitas tersebut. Dibikinkanlah hadis-hadis macam-macam itu. Nah, ini di antara beberapa faktor munculnya hadis palsu. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat lagi dari pesan singkat ya. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Anda pernah melakukan sholat Sya'ban iya. atau yeah. rakaat itu ajaran Abah Anom Suryala ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Sukses sekarang ini. <laughs> sekarang sudah faham jazakallah khairan ya. Masakan kan ya. Masya Allah ini hebat ini bisa tuntas seratus rekat. Padahal teraweh aja itu dua tiga ilmu gitu, kita. Iya, gitu. iya, masya Allah. Alhamdulillah ya kita bersyukur ya. Allah selamatkan kita semuanya. Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua dan antum penanya diberikan istiqamah untuk di untuk tegar di atas sunnah insya Allah. Selanjutnya. Baik, kita akan telepon. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana? Di Tangerang. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, ini ya orang tuanya, uh, eh, yang kemarin masih melaksanakan puasa yang mm -hmm. awal Rajab iya. itu uh, ngajak anak untuk ikut puasa juga tapi hmm. anak udah oh. bilang itu hadisnya palsu gitu belum iya, apa tapi mereka tidak percaya gitu hmm. dari dulu juga uh, sudah apa tetap kayak gini kok gitu hmm. ada yang bilang doif hmm. gitu Nah itu bagaimana ya, Pak Ustadz yeah. kalau, kalau anak diam aja kan mereka terus mengerjakan mm -hmm. Sedangkan anak kurang ilmu Dan yeah. nanti insya Allah nih Agustus juga uh, Ibu Ana juga ingin Isra Mirat gitu Perjalanan dalam rangka peringatan itu dengan taklimnya Itu mm -hmm. kalau misalnya anak diam bagaimana gimana ya, Pak Ustadz Karena yeah. takut Eh, terjadi subhat gitu. Itu hmm, aja mau cukup ya. Hmm, Kita tahan dulu ya. Kita yeah. angkat kembali. Yeah, satu kita tampung dulu ya. Silakan bagi para pendengar yang lain di 8236543 kita berikan kesempatan untuk Anda tempat secara langsung. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Dengan Andi di Cijantung. Ayo, oh, iya, hmm, Cijantung. Silakan, ah, Pak. Uh, ya, uh, Ustaz saya tadi telat membuka radio tadi ya. Mm -hmm. Tentang masalah 27 Rajab itu iya. Isra Mirat Uh -uh. Itu uh-uh. saya sempat kaget juga. Uh -uh. Karena belum pernah dengar selama ini bahwa itu bukan 27 Rajab, Rajab ya. <laughs> Iya, Pak. Uh, eh, itu tanggal berapa sebenarnya, Ustaz? 27 Rabiul Awal. Oh, 27 Rabiul Awal. awal. Terus? Huh. Ya, iya. silakan, ya. Pak oh, putus ya. Iya kita. Mudah-mudahan bisa nyusul lagi. <laughs> iya, betul Bapak kaget sekaget saya dulu. dengan <laughs> gitu. Saya dulu juga gitu, Pak. Cuman tahu ya, ya karena mencari, karena membaca dan lebih kaget ini ulama kita semua. Ya, ulama kita. Loh, kenapa kok nggak nyambung ini kan gitu. Mana Syafi'i dan Syafi'iyahnya kan gitu. Intinya uh, saya ingin komentari apa yang telah dikatakan uh, eh, mbaknya tadi yang di iya, Tangerang dulu bahwa uh, sikap kita yang pertama uh, kita harus berani untuk menyampaikan al-haq dengan kaidah faqul lahu qawlan karima. Ucapkan kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, tentang masalah uh, tadi pertanyaan yang nanti juga akan ada tayang isomerat ingin uh -uh. juga ibunya perjalanan. Iya. Ini uh, saya tidak bisa bicara apa ya. Intinya uh, saya ingin memotivasi kepada adik untuk lebih berani me menyampaikan kepada orang tua tentang masalah hadis-hadis yang telah saya sampaikan itu kalau tidak mungkin cari buletin atau mungkin kaset atau mungkin buku kita hadiahkan kepada beliau agar membaca kalau memang tidak maka Anda sudah gugur menyampaikan eh, bahwa apa yang selama ini diamalkan itu tidak benar, itu sudah gugur. Yang penting baru atau dhimmah. Yang penting kita lepaskan tanggung jawab kita di hadapan Allah, kita balighu anni walau ayah ya ini nah tentang masalah uh, dia berhujah sama ini hujah yang disampaikan oleh musuh-musuh dakwah dari mulai Nabi Nuh, Nabi Musa selalu masa mi'na bihada fi abainal awwalin. Ini nggak pernah kami dengar di, di kalangan bapak-bapak kita zaman dulu <laughs> kan gitu. Itu selalu masa mi'na bihada fi abainal awwalin. Ini hujah mereka. Ah, kamu kan masih kencur, kamu ini masih kecil. Sejak zaman dulu ibu ini sudah mengamalkan ini. Ini sudah diamalkan oleh bapak-bapak kita, oleh kiai kita. Persis seperti ucapan mereka. Ma sami'na bihada fi abainal awalin. Gak pernah kita dengar hal-hal yang seperti ini di kalangan nenek moyang kita, di kalangan pendahulu kita. Padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا علي آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون artinya secara hidayah enggak ada secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan amaliyahnya Allah a'lam. Baik, kita akan kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Ibu Fatimah di Bintaro. Iya, silahkan. Saya, saya baru nyetel radio Roja. Hmm. Saya kaget dan istighfar karena uh, alhamdulillah saya di lingkungan saya itu saya dipercayakan untuk membina satu majelis taklim ya mm -hmm. Ustaz. Mm -hmm. uh, dan saya membeli buku aduh buku yang sangat salah mungkin ya mm -hmm. ini khotbah Jumat sepanjang masa yang disusun uh, per bulan gitu misalkan sekarang bulan Rajab ditemakan bentuk tematik bisa keutamaan bulan Rajab dan Rajab. saya tahun kemarin saya sampaikan kepada majelis taklim saya tentang hadis yang Allah anna rajaban syahrullahil asam itu dan yang ah, lainnya. Saya makanya istighfar barusan ya Allah. Ah. Saya saya telah menyampaikan yang salah hmm, gitu. Hmm, hmm, yang ingin saya tanyakan, saya yeah. ingin memperbaiki itu karena ah, nanti malam pun saya uh, ada di majelis taklim kaum ibu dan bagaimana saya Hmm. memberikan materi-materi yang sehiang yang tidak bid'ah di mana saya mendapatkan buku-buku itu gitu. Iya iya iya. Cukup ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, saya sarankan Ibu untuk membeli kitab uh, contoh ya. Uh, bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah itu uh, bisa menjelaskan itu. Tapi uh, sebetulnya yang lebih detail ini buku uh, Tabyinul Ajab fi, fi eh, bayani fadli Rajab karangan Ibnu Hajar dan juga Safru uh, Sa'adah Sa karangan Fairus Abadi dan juga Al-Adab fi, fi Rajab. Ini karangan uh, ini tapi tahkiknya Syekh Masyur. Kalau nggak tahkik jangan. Karena aslinya dia melempar hadis begitu saja seperti bola api telanjang tanpa sanad. Kemudian hadis ini ditahkik dengan baik, dikomentari secara api oleh Syekh Masyur, uh, eh, sehingga kitab itu keluar menjadi kitab yang sangat bagus sekali kalau kalau seandainya uh, dibaca oleh para pendengar sekalian dan para kaum muslimin, terutama tahkik seputar masalah waktu Isra Mi'raj itu yang menarik sekali. Ya, mudah-mudahan bisa kecita insyaallah, ya. Allah Dan untuk ibu eh, eh, saya saya sarankan eh, kalau memang nanti diisi diisi seputar masalah-masalah yang terkait dengan eh, hal-hal eh, yang eh, menjelaskan kebitahan pada waktu bulan Rajab dengan membuka kitab bid'ah-bid'ah yang dianggap sunnah karangan siapa itu yang as-sunan wal mubtada'at aslinya itu. Al-Kushairi ya, ya Suqail atau ya itu. Allah alam. Tentunya kalau kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat yang sudah ya. cukup banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullah. Dari Abu Rabbani di Mataram. Ustaz mau tanya, ada yang mengatakan kalau membayar hutang puasa paling bagus pada bulan Rajab. Apakah ini termasuk keutamaan yang taif juga, Ustaz? Ya, eh, tidak ada uh, membayar. Termasuk ini saya tegaskan bahwa membayar zakat bulan Rajab, um, umroh bulan Rajab, dan juga kodok bahasa bulan Rajab ini. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan secara sahih keutamaannya. Wallahualam. Iya, baik. Kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm uh, kalau seandainya tadi dikatakan begitu banyak keutamaan-keutamaan yang doif dan palsu, amalan khusus apa yang yang bisa kita lakukan di bulan Rajab yang sesuai dengan sunnah Rasulullah tentunya, Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, nggak ada satu hadis pun yang sahih hmm. yang menjelaskan tentang amalan khusus, fadilah khusus kaitan bulan rojab, puasa rojab dan termasuk mulai bulan rojab. Terus apa? Ya udah beramal soleh seperti bulan-bulan lain, udah. Mau, eh, mau, mau puasa Senin Kemis silakan, puasa Daud silakan, kia mulai silakan. Tapi jangan sekali-kali afdolnya kia mulai itu kalau Jumat pertama. Kalau mau puasa nanti pas pada waktu bulan 27, 28 atau 29 atau malam 29. Keyakinan ini kalau diteruskan eh, kemudian diamalkan, dilaksanakan, maka dasarnya tidak ada menjadi bid'ah. Wallahu a'lam. Baik. Kembali dari pesan singkat dari yeah. Tia di Cilangkap. Ustaz yeah. mau tanya, bagaimana cara mendakwah untuk orang awam hmm. yang sudah sangat tradisi Rajaban tersebut? Hmm. Sedangkan di kampung Ana masih banyak kemaksiatan kesyirikan ya hmm. dan hmm. lain sebagainya Ustaz. Mana yang harus kita utamakan? Uh, eh, pertama, kita harus jelaskan dasar-dasar Islam dulu dari mulai rukun iman, rukun Islam. Itu dulu, ya. Karena pendasaran itu penting, usuluddin. Kemudian kita jelaskan tentang pentingnya mengamalkan sunnah. Karena ketika mereka sudah faham tentang pentingnya mengamalkan sunnah, maka dia akan mengetahui otomatik nanti Kemudian kita eh, apa barengi dengan penjelasan bahaya bid'ahnya. Lalu tidak kalah pentingnya kita jelaskan tentang pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau pokok-pokok ajaran ahli sunnah wal jamaah diantaranya apa namanya masdar ahli sunnah wal jamaah adalah alkitab wa sunnah. Kemudian masalah akidah dasarnya adalah tauqifi. Lalu namanya tauqifi itu dasarnya cuma wahyu, ada dalilnya kita bicara tidak maka stop. Nah dasar-dasar ini kita tanamkan, insya Allah dia akan nanti dapat satu kesimpulan. Oh ternyata agama itu penyerahan, agama itu dalil. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Nah sampai kepada kesimpulan wala takfu malai salakabihi ilm wa antakulu Allahi ma la ta'lamun. Baru setelah itu kita isi yang hal-hal yang seperti ini. Tadi tolong dimulai dasar dulu ya, dasar dulu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya satu lagi langkah dari pesan yeah. Iya. singkat sebelum ah. dari telepon dari Umur Lutfi ya. Hmm. Saat saya capek sedikit e, langsung sakit hingga hutang puasa Ramadan saya masih beberapa hari. Hmm. Boleh tidak berpuasa di bulan ini karena saya merasa badan saya sedang fit. Umur Lutfi di Cakung. So. Ya, yeah. ini eh, capeknya kenapa ini? Ya. Melahirkan ada tulisan apa ya, menyusui tidak ada? Dia tidak bisa berpuasa dan apakah boleh berpuasa mengkodoknya pada bulan ini, pada bulan Rajab ini? Oh, tidak iya. eh, ya. uh, ada masalah. Intinya mengkodok puasa itu selagi belum masuk Ramadan masih dibolehkan. Bahkan pernah Aisyah karena sibuk melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru bisa puasa mengkodoknya itu pada waktu bulan ini hari syak, hmm. yaitu tanggal 29 itu. 29 30 Rajab. Ini Sya'ban, afan Sya'ban. Dengan demikian sepanjang tahun ini dibolehkan untuk qada selagi Ramadan belum masuk. Fadhal silakan. Ya. Dan kita akan kembali dari telepon di 8236543. Assalamualaikum. Ya. Dengan Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Iya, Pak Samsul, silakan. Ini ini Ustaz, gimana apa gimana ya Ustaz ya? Saya hidup di lingkungan yang penuh dengan bid'ah. Iya. Terus? Nah, sampai di mana batasan saya untuk menyampaikannya kami hmm, hmm, cukup ya pak ya? Ya sebenarnya tak ada gitu misalnya sana. Hmm. hmm, hmm. Nah. Itu. Waalaikumsalam. Bapak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu di dalam berdakwah otomatis. Nah, caranya kita awali dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Setelah itu kita dekatin tetangga-tetangga kita yang bisa. Tidak harus kita mungkin lewat apa namanya eh, keluarga kita, istri kita atau siapa saja. Dan tidak harus juga ceramah. Karena menyampaikan al-haq itu tidak harus pakai lesan. Bisa saja kita bagi-bagi kaset atau ada buletin-buletin yang menjelaskan tentang ini. Alhamdulillah, buletin itu sangat ringan. Kita berikan, kita sampaikan kepada mereka ya pertemuan apapun atau kita sarankan untuk mendengarkan radio roja ini juga bagian daripada dakwah Pokoknya selagi kita itu masih punya nyawa, masih dikasih kehidupan oleh Allah, maka kubarkan semangat untuk dakwah, kubarkan untuk menyampaikan al-haq dan keinginan untuk mentransfer ilmu-ilmu kepada manusia sekitar kita itu terus ada, maka insya Allah kita tidak akan di apa namanya disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, selagi kita masih ada semangat untuk balighu anni walu ayah, semangat untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, sambil terus mencari cara-cara yang efektif untuk menyampaikan kebenaran, maka itu sudah gugur. Dan Pak, pahala dakwah didapat walaupun orang yang kita dakwai tidak sadar atau tidak ikut kita. Wallahu a'lam. saya kita angkat kembali yeah. dari telepon di 8236543. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak? Dengan Roji di Ciputat Waduh, Ciputat. Silahkan, Pak. Ya, saya dari Pasuruan, Pak ya. Waduh, Pasuruan. Menko. uh -huh. Udah mengerjakan puasa kegiatan itu bertahun-tahun itu, Pak. Ya. Hmm, Masya Allah. Ya, derajat itu. Mm -hmm. Tapi Alhamdulillah. Ya. Yeah. Keluar keluar dari sana. Mm -hmm ya, kemudian di Jakarta hmm. 97 alhamdulillah saya dapat hidayah gitu. Hmm. hmm. Iya. Alhamdulillah. Ya. Saya seorang tunanetra saja. ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih eh, Allah kasih ganti yang lebih baik, Pak. Amin amin. Dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW man ubtulia bi uh, bi uh, apa uh, ini uh, dengan dua kenikmatan mata ini Allah akan ganti dua bidadari bida dari surga nanti Insya Allah. ya amin. Amin, amin. Uh, Ini terus pertanyaan uh, saya. Uh, uh, di tengah masyarakat, baik di Jawa Timur dan di Jakarta, yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan kan gitu ya. Iya, iya betul ya. dipulak balik memang. Iya, dipulak balik. Contohnya -hmm. masalah rajab itu bid'ah tidak ada, tapi uh, ini ditekalkan gitu ya. Mm -hmm. Tapi seperti saya seorang tunanetra, karena mm -hmm. saya punya ilmu agama, terutama bacaan Al-Quran, banyak hafalan gitu ya. Mm -hmm jadi tunanetra di Jakarta, ah, di masjid macam tertentu itu menjadi imam itu diharamkan dengan itu. ya. Hmm. Jadi iya. imam sholat kan gitu ya. Hmm. Nah, saya ingat ada hadis ini, alaisa harimu ma'ahlau dan seterusnya. Hmm. Dan hadis tersebut tilka tuhum kan gitu. Hmm, hmm, hmm, hmm. Ya, kalau orang yang mengikuti pendapat ini termasuk mengabdi kepada orang yang punya pendapat. Hmm. Tapi kalau yang punya pendapat, yang bikin pendapat itu digelari apa ini Ustaz? Hmm. <laughs> ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. ya, perlu diketahui bahwa tidak benar uh, apa melarang orang tunanetra untuk menjadi imam. Bahkan juga menjadi mufti. Bahkan Allah Rasulullah SAW memberikan satu uh, syarat cuman satu. Hmm. Fal ya ummukum akraukum bi kitabillah Hmm. Hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah akra yang paling bagus bacaannya. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu kelebihan dan memang inilah kenyataannya. Orang yang tunanetra tidak punya mata, masya Allah lebih baik Qurannya daripada orang yang punya mata. Subhanallah. Ini merupakan satu kelemahan yang harus kita sadari, yang harus kita terus istighfar minta maaf kepada Allah dan kita termasuk mungkin kalau kita tidak betul-betul e, menyadari bisa kufrun nikmah kufrun nikmah orang yang sehat orang yang masya Allah ya seperti itu diberikan kesempatan untuk bisa menghafal Al-Quran sementara Allah kasih e, dua mata yang sehat bahkan banyak digunakan maksiat nah. ya Seluruh afiyah. Dengan demikian tidak benar menghalangi uh, orang yang akra lebih bagus bacaannya uh, daripada yang lainnya untuk menjadi imam. Allah a'lam. Baik, kita angkat untuk yang berikutnya di line telepon kembali. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Bapak? Silakan Pak. Saya eh, Sinulingga dari Ciputat Baru. Wah, Ciputat lagi ini. Nah, silakan hmm. Bapak. Saya hanya ingin hmm. bertanya sedikit. Iya, silakan Pak. Tadi uh, yang Ustadz bacakan tadi buku judul buku tadi saya kebetulan punya buku yang hmm. isinya mm. mas segala sesuatu yang bidah ini hmm. di dalam buku uh, yang dikarang oleh Abdullah bin Abdul Aziz Atwa Atwa Jiri, ya. Yeah. Uh, Albida Al-Hawliyah. Al nah. Hmm. Al-Bida dalam setahun ini sudah iya. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seluruh yang Ustaz ter terangkan tadi hmm. tercover dalam buku ini. Iya, iya. Apalagi masalah bulan Rajab tadi kan. Nah, jadi kalau memang itu saya alhamdulillah sudah lama buku ini beli. Ah, ah. Nah, alhamdulillah. Ya. Ini juga sekalian buat informasi pendengar semua nih Pak ya. Ya, ya pendengar sekalian bisa membaca buku itu juga iya, ya, ya. ritual bidah dalam setahun. Setahun. Nah, ah, ya. itu ah, judulnya hmm. diterjemahkan oleh hmm. Muniral uh, Munirul uh, uh, Abidin. ya uh, Pak ya. Master hmm. agama. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Terima ya. kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinulingga ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Baik. Selanjutnya kita angkat kembali di uh, eh, lain telepon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ibu Nani di Depok. Ya. Hmm, hmm. Ini mau menanyakan ini tentang pemakaian bulan-bulan Islam tadi Ustaz. Iya, Ada kendala begini Ustaz. Ya, uh, eh, subahat yang dilontarkan orang. Ya. Uh, bagaimana mau memakai bulan Islam hmm. uh, menetapkan satu Syawal, satu Ramadan hmm. hmm. aja berbeda pendapat gitu. Iya. Nah, Hmm. Mohon ininya saat penjelasannya. Iya, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tolong dicamkan berbicara masalah penetapan hilal dengan kalender. Hilal memang terkait dengan uh, satu persatu pelaksanaan ibadah. Itu harus kita selesaikan. Dan umat memang harus satu. Tetapi satu di dalam konteks tetap tidak kita melanggar apa yang telah dikatakan oleh para ulama bahwa apa-apa yang sifatnya perbedaan furu'iyah itu masih ditolerir. Hmm. Nah, di dalam masalah penetapan uh, awal akhir Ramadan, ini memang kasusnya sudah menjadi apa ya kalau kita lihat di Indonesia ini sudah menjadi tradisi yang yang jenuh hmm. yang seharusnya tidak terjadi. Kalau semua mau bicara satu, bahwa yang punya hak eksekusi dalam apapun adalah pemerintah. Bukan masalah kita berbicara apakah pemerintah ini khulafaur rasyidin atau yang memimpin Abu Bakar. Permasalahannya sederhana. Di Dikala sekarang umat ini pecah berorganisasi, kelompok-kelompok banyak sekali. Yeah. Siapa pihak yang paling netral dan bisa menyatukan ini semuanya adalah pemerintah. Kemudian yang kedua, kalau sekarang yang menentukan organisasi A umpamanya, apa mau organisasi B ikut dan seterusnya. Ini soal masalah penentuan ritual dan itu sebetulnya bukan Ramadan aja, harusnya juga haji itu ru, ru, ada ru'ya, ada ini. Cuma memang karena potensi ramenya cuma Ramadan dan akhir akhir Ramadan, maka hmm. di Indonesia itu aja. Ini ada penyelesaian sendiri sebetulnya. Hmm. Kita kembali kepada hadis Rasulullah SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Simpelnya dalam uh, uh, dalam hal masalah penentuan awal ya penentuan awal boleh kita jadikan uh, sebagai eh, hisab sebagai penentuan awal ibaratnya kita ngira-ngira lah nah untuk me menentukan fonis otomatis tidak boleh tidak kecuali ruya harus kita lihat kira-kira sekarang tanggal berapa boleh yeah. tapi sekarang kita untuk menentukan sebagai bentuk awal dan akhir ibadah Rasul hanya memberikan satu pilihan sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi dan ulama-ulama menukil ijma di antaranya adalah Imam uh, Imam Malik dan juga Imam Ibn Taimiyah dan juga Imam As-Sun'ani di dalam sebelum salam ijma bahwa tidak bisa tidak ada kata lain dalam memulai uh, dan mengakhiri Ramadan kecuali dengan ru'ya dan setelah itu eksekusinya adalah pemerintah sudah selesai kalau ini dijalankan dengan baik, tanpa ada embel apapun, insya Allah ini masalah bisa diselesaikan. Soal sekarang masalah pakai kalender, ini soal lain, Mbak. Hmm. Kita harus pahami, kita punya ciri khas, punya kalender. Terlepas mau awal akhirnya apa, kita tetap harus pakai kalender itu kan gitu. Iya, iya. Maksud saya, kita punya ciri khas di dalam muamalah di dalam masalah keseharian, di dalam masalah menggunakan waktu-waktu jadwal-jadwal. Kan kita punya uh, punya toko, punya perusahaan, punya sekolahan, punya jadwal, punya target dan yang lainnya. Ini dianjurkan menggunakan kalender Islam. Tahu nggak asbabul wurud? Kena asbabul wurud apa ya? ya? Kalau kita kenapa itu kalender Islam dibikin? Awalnya itu kan muncul ketika Umar bin Khattab menanyakan surat-surat yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asari dan juga sebaliknya, itu gak nggak nggak nggak tahu ini surat yang mana, tanggalnya berapa. Dari situlah usul sehingga surat-surat negara itu harus bertanggal. Hmm. Nah, ketika menentukan tanggalan kalendernya kayak apa, maka muncullah ide untuk membuat kalender Islam. Namanya apa? Dari berbagai macam usulan sahabat ada yang menama, menamakan milad ini karena dikaitkan dengan miladnya. Momentum saja yeah. akhirnya Hijriah atau Hijrah sebagai momentum untuk membuat nama kalender Hijriah hmm. yaitu kalender Islam. Yeah. Dengan kalender itu kita pakai wallahualam. Bukan cuma kalender Islam saja Ada iya uh, satu penelitian yang dilakukan oleh uh, beberapa hmm. saudara kita hmm. uh, menentukan atau menemukan satu sistem penentuan jam Islam Ustaz. Iya. Yeah. Di mana diberlakukan berakhirnya atau awal hari itu dari Eh, terbenam. Harusnya begitu. Jadi sudah ada. harusnya uh, kita mulai hari itu maghrib. Iya betul. Iya. Jadi kita jadi nanti kalau mulainya maghrib itu hmm. menemukan betul-betul pertengahan malam betul, itu betul. kalimat kalimat hadis Rasulullah waktu sholatul isya ila nisfil lail itu betul-betul ketemu. Iya. Itu karena satu, dua, tiga, empat, lima, enam iya, kan gitu. Tengah. Hmm. Kalau sekarang nggak tengah. <laughs> oh mulai jam enam, jam enam itu tengah, iya, nah, itu iya. kan gitu. Hmm. Akhirnya tengah jam enam. Kalau jam enam itu jam satu, maka tengahnya adalah jam enam. Mohon. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Silakan dari mana Pak? Dari Pak Hamdi Pak. Di mana Pak Hamdi? Di dalam Pramuka. Iya, silakan Pak Hamdi. Uh, Ustaz, Wa Uh, Uh, Anda mau tanya Ustaz. Ya. Kita uh, sering mendengar istilah-istilah bid'ah, mm -mm. bid'ah hasanah, mm -mm. bid'ah yang tidak hasanah. Waduh, ada macam-macam maksudnya. ya. Iya, iya. Nah, sebetulnya apa sih Ustaz definisi bid'ah? Uh, uh, Itu Ustaz. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Uh, ini uh, sudah kita jelaskan panjang lebar dalam kitab ensiklopedia penghujatan terhadap sunnah dan tidak ada masalah kita ulang. Menurut arti bahasa, bid'ah itu apa-apa yang diadakan tanpa contoh sebelumnya. Ini menurut arti bahasa. Jadi segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya, tidak pernah ada yang dahulunya itu bid'ah menurut arti bahasa. Iya. Tapi menurut arti istilah, segala sesuatu yang diada-ada dalam agama yang tidak ada petunjuk atau landasan dari Alkitab wa Sunnah dalam rangka untuk menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala dan dimunculkan biqasdi takarub dalam rangka bertujuan untuk dibuat itu dalam rangka untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, bid'ah itu murni ajaran yang dimunculkan dalam rangka untuk nandingin syariat yang ada, yang tidak ada petunjuk dan landasan. Tolong dicamkan, Bukan hanya tidak ada di zaman Rasul, tidak ada petunjuk dan landasan. Karena tidak ada di zaman Rasul, tapi kalau ada petunjuk landasannya, maka tidak bid'ah. Contoh aja, pembukuan mushaf. Yeah. Belum dilakukan di zaman Rasul. Secara uh, baik Eh, seperti yang dilakukan zaman Abu Bakar dan Umar. Tapi kan sudah ada petunjuknya. Hmm. Contoh, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang menjamin untuk menghimpunnya dan membacanya. Berarti di sini sudah ada dalil untuk penghimpunan Quran. Dan Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan Rasul sudah memberikan satu landasan. Landasan sederhana bahwa mushaf atau ayat-ayat Quran pada saat itu sudah ditulis sama Rasulullah walaupun sangat sederhana sekali kan iya. dipelepah dikulit dengan demikian nggak ada alasan mengatakan bid'ah hasanah karena pembukaan mushaf walaupun belum dilakukan oleh Rasulullah di zaman Rasul tapi sudah ada petunjuk dasarnya contoh aja bu, uh, puasa bulan asu uh, eh, Tasua Rasulullah belum melakukan Bahkan hanya mengatakan, kalau umurku masih tersisa tahun depan, maka aku akan puasa tanggal 9. Rasul belum sempat, belum nyampe, yeah. sudah meninggal dunia. Hmm. Berarti di sini Rasul belum pernah melakukan, tapi sudah ada landasannya. yang nggak bid'ah dong. yeah. Dengan demikian, bid'ah adalah tata cara dalam beragama yang diada-ada, tidak ada petunjuk dan landasan dalam rangka dimunculkan untuk nandingi syariat bertujuan untuk menambah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang diangkat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam wallahu nah, Tersisa waktu lima menit saja untuk yeah. kita. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat dari yeah. Pak Roma di Bintara. Yeah ya. uh, Ustadz, uh, eh, hmm. bagaimanakah uh, cara anak untuk bisa menjelaskan pada keluarga hmm di mana mereka masih uh, memaksa untuk melakukan berbagai uh, hal yang di luar syariat hmm. dengan alasan e, mengikuti nenek moyang dan e, mereka takut akan menyakiti perasaan nenek moyang tersebut. Iya, ini pertama kita harus tegaskan kepada orang ter ini orang tua bahwa menyakiti Allah dan Rasulnya itu resikonya lebih besar, hmm. lebih berat dosanya ketimbang menyakiti makhluk. Hmm. Satu. Hmm. Yang keduanya, mencari ridho Allah dan Rasulnya jelas tujuannya. Sementara mencari ridho manusia kita tidak tahu diarahkan kemana. Apalagi ridho manusia dasarnya adalah mencari selera hawa nafsu. Yeah. Yang jelas tidak ada ukuran dan standarnya bahkan mungkin menghempaskan kita bareng-bareng kepada neraka jahanam. Makanya Allah tadi ingatkan, wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kemudian yang kedua, yang ketiga sikap kita kita doakan orang tersebut ya agar Allah memberikan hidayah. Pokoknya tolong dicamkan penanya-penanya yang tadi juga. Jangan sampai meremehkan doa. Jangan sampai kita lelah capek berdoa. Jangan sampai putus asa mendoakan orang-orang yang saat ini belum mendapatkan hidayah. Demi Allah, ribuan manusia sadar karena doa. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an mengislamkan ibunya sampai hampir dia itu putus asa. Sampai dia diusir dari rumah, tidak boleh masuk rumah. Dimusuhi oleh orang tuanya karena mengajak kepada Islam. Akhirnya takluk dan tunduk serta masuk Islam berkat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Abu Hurairah mengatakan ya Rasulullah doakan orang tua saya agar mendapatkan hidayah. Lalu yang keempat tidak kalah pentingnya kita manfaatkan sarana semaksimal mungkin. Apa saja yang bisa untuk mengarahkan hidayah orang tua kita, kita gunakan. Kalau memang kita punya duit mal, kita lewat harta. Pemberian hadiah. Atau kita punya mungkin, uh, Masya Allah, orang-orang yang di sekitar uh, keluarga kita, yang disegani orang tua kita. Kita bisa dekatin, kita sampaikan kepada dia agar mendakwai orang tua kita. Mungkin uh, kalau memang ada telepon, ada surat, apa saja. Kalau memang kita sulit bicara, mungkin kita tulis lewat surat. Dengan bahasa yang ada, bahasa yang santun kita ajak. Intinya, yang penting kita berbuat, yang penting kita menyampaikan ketik, yang penting kita tabligh tentang masalah hati. Sadar, ya. dapat hidayah, itu bukan milik kita. Nah. Inna kala tahdi man ahbabta, Allah yahdi man yasha'wila suratim mustaqim. Nah. Allah. kita angkat dari Bapak Irfan di Cibubur. Ya. Barakallahu Ustaz. Benarkah e, perbuatan dosa pada bulan Rajab akan dilipat gandakan dosanya Ustaz? Wah, ini uh, eh, kebalik malahan ya. <laughs> Iya. eh, bahkan ada sebagian yang mengatakan disebut Syahrul Asam, bulan tuli karena uh, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Mm -hmm ini tuli pokoknya budak udah bulan budak udah nggak kecatet sama hmm. jadi tadi uh, eh, tadi apalagi hadis palsu tadi Allah memerintahkan malaikat-malaikat hmm. untuk membakar buku-buku orang oh eh, yang buku-buku catatan dosa tadi nah ini semuanya saling memang itulah ciri dari antara beberapa ciri hadis palsu satu dengan yang lainnya saling tubrukan dalam redaksinya Ya. belum lagi sanadnya hmm. belum lagi konteks fadilahnya ya Allah nah Taib, uh, eh, satu pertanyaan terakhir Ustaz ya karena hmm. waktu kita angkat dari uh, saudara kita yang sangat jauh ini dari ujung barat Indonesia dari yeah. Ya. uh, Pak Gozali di Banda Aceh Ustaz. Mm -hmm. uh, cuman mm. mohon maaf karena pertanyaan tidak sesuai materi katanya. Yeah. Ustaz bagaimanakah batasan uh, pemeliharaan janggut yang sesuai dengan sunnah tersebut Ustaz? Uh, intinya uh, dibiarkan sunnah terus kemudian dipotong segenggaman itu limit daripada wajib. Nah dan ini merupakan suatu hal yang warid e, sunnah dari uh, Abdullah ibnu Umar dan dibiarkan semuanya itu merupakan suatu hal yang utama karena Rasulullah SAW mengatakan aful liha wa jazzus syawarim biarkan jenggot dan cukurlah kumis ya wallah maksudnya potong kumis nah, uh, untuk menutup pertemuan kita Ustaz mungkin ada satu nasihat uh, bagi eh, saudara-saudara kita kaum muslimin yang tentunya karena rasa cinta dan rasa sayang kita kepada mereka untuk menasihati tentang eh, amalan-amalan eh, di bulan Rajab ini tafadhol. Iya. Uh, pesan saya kepada saya sendiri, keluarga hmm. mungkin yang mendengarkan dan kaum muslimin hmm. yang dasarnya innamal mu'minuna ikhwatun. Hmm. Saya ajak untuk tidak mencoba-coba mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmu dan dalilnya. Hmm dan juga sebaliknya tidak mencoba-coba main-main ilmu yang sudah diketahui amalkan nah. karena itu ciri an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim karena punya ilmu tidak diamalkan waladhdallin karena mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya yeah. makanya an'amta alaihim adalah orang yang mengamalkan ilmu yang dia miliki dan tidak mencoba-coba untuk mengamalkan sesuatu yang tidak ada ilmunya nah dan terutama masalah-masalah yang terkait dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Irit sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada poros tapi tidak ada dalilnya alias bid'ah. Iya. Coba bayangkan kita sudah capek, kehilangan waktu, tenaga. Ternyata tidak ada surganya. Pada prinsip yang sering saya ulang-ulang dilarang haram buat orang mukmin ngeluarin keringet yang nggak ada surganya. Iya. Pokoknya prinsip dalam hidup sekarang, hmm. apalagi waktu umur kita sudah begitu pan ini sudah begitu lanjut, jangan sampai mau keluar keringet yang tidak ada surganya. Nah. Wallahu a'lam